hingga jam 9 malam hari nanti. Selamat menyimak. Semoga tentu keberkahan hadir untuk kita semua di malam hari ini. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih atas doanya. Dua minggu kita berpisah. Ada Ustaz Zainul Mazdi, TGB yang mengisi pada malam Jumat dua minggu yang lalu dan kemarin siapa kemarin yang mengisi oh guru kita Profesor Dr. K. Haji Pak Hasin Sako semoga Allah memuliakan keduanya hadirin terima kasih atas doanya baru kembali dari Australia, dan Selandia Baru. Oleh-olehnya sederhana. Selandia Baru menurut dua peneliti dari George Washington University yang mengadakan penelitian Selandia Baru dari 280 negara menurut penelitian mereka dan ini pun tidak semua sepakat dinobatkan sebagai negara yang paling islami versi mereka saya tidak ikut dalam penilaian ini ya hanya saya membacakan saja tentu dengan beberapa kriteria sehingga minus akidah ya nilai-nilai Islam yang dianggap dipraktekkan di sana. Indonesia termasuk ranking 140. Ya. Tidak perlu kita bahas. Hasil penelitian yang disampaikan pada tahun 2017 kemarin tentang negara yang paling bebas korupsi juga Selandia Baru nah, untuk bebas korupsi Indonesia ranking ke 96 Timor Leste ranking ke 91 di atas gitu. di Asia yang paling tinggi adalah Singapura ranking ke 6 di dunia tidak ada korupsinya itulah Indonesia negara dengan umat Islam terbesar di dunia Kita tidak bisa menyalahkan siapapun selain kita harus mengevaluasi diri dan bergerak memperbaiki diri. Sepakat? Jadi, kenapa kita negara yang sebesar ini dengan umat Islam terbesar di dunia masih dinilai kurang islami kalau ranking 140 itu berat ya juga korupsinya masih sangat buruk kita setara dengan Brazil kalau yang terburuk korupsinya adalah Somalia paling atas Selandia Baru paling bawah adalah Somalia dibanding Malaysia kita masih jauh di bawahnya karena mungkin eh, kita masih jauh dari apa yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terutama dalam pilar yang utama kesuksesan adalah sifat sidik benar hadirin sekalian saya selalu terngiang-ngiang ungkapan guru kita yang kita cintai Profesor Dr. K. Haji Miftah Farid yang Islam banyak di Indonesia yang sholat juga banyak yang haji banyak yang agak kurang banyak tuh yang jujur ya karena mayoritas yang korupsi juga tidak jauh dari umat Islam ini karena kita mayoritasnya sampai ada pameo yang sangat melukai perasaan katanya di negara lain korupsi di kolong meja masih malu-malu itu peringkatnya mungkin peringkat lima puluhan ada juga yang berani korupsi di atas meja terang-terangan itu peringkat tujuh puluhan kalau di Indonesia katanya dibawa dengan mejanya ini hadirin sekalian yang bikin malu siapa yang ngarang kayak gitu aneh tapi nyata sudahlah kita tidak hendak menyalahkan siapapun tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Benar? Kalau kita menyimak karir Muhammad sampai menjadi Nabi Muhammad itu awal karirnya itu dibangun dengan satu gelar yang tidak ada sebelumnya dan tidak ada sesudahnya yaitu gelar Al-Amin seseorang yang sangat kredibel sangat dipercaya sangat amanah perkataannya dijamin kebenarannya janjinya dijamin ditepati amanah-amanah dijamin ditunaikan sehingga tidak ada keraguan sama sekali bulat padahal Muhammad muda itu ganteng tidak disebut si tampan cerdas tidak disebut si brilian atletis tidak disebut si gagah keren jagoan tidak disebut jagoan tapi justru pujian kepada beliau adalah ala amin ini luar biasa bagi siapapun yang ingin membangun karir kehidupan sukses inilah rotenya yang harus kita bangun dalam karir hidup kita ini adalah dari awal sedini mungkin berusaha keras menjadi manusia yang jujur terpercaya Al-Amin inilah yang mengantarkan beliau waktu muda jadi pengusaha orang yang punya modal senang menitipkan beliau kepada Muhammad muda yang sangat bisa dipercaya ini. Kalau beliau punya modal belanja barang yang dibeli senang dibeli oleh Muhammad muda ini karena tidak menjatuhkan, melukai, merugikan penjual. Ah, kita tahulah kalau kita dagang berapa banyak kita meremukan hati pedagang. Mungkin wae didagangkeun kana kita. Iya mah di pasar begitu Tengah terus saja kita bantai perasaan. Bahkan ada pedagang yang stroke katanya karena ditawarnya keji akhirnya. Para pedagang suka dengan Muhammad muda sehingga di dalam belanja barang tuh memberikan kemudahan, memberikan kelapangan, memberikan hadiah punya barang dagang Muhammad muda para pembeli suka kepada pedagang Muhammad ini jamin tidak ada bohong tidak ada sumpah palsu tidak ada mengurangi timbangan Masya Allah semua senang masuk sini yang malu-malu sudah tidak usah dicari ya Siti Khadijah investor bukan nikah dengan pemuda tapi investor kaya raya menikah dengan profesional muda yang brilian dan sukses itu yang asli Jangan membayangkan janda kaya nikah dengan pemuda. Aslinya adalah seorang yang sangat disegani menikah dengan seorang investor. Begitulah. Nah, kejujuran ini mutlak kita miliki hadirin. Karena iman dengan kedustaan tidak bisa bersatu sifat sidik ini yahdi ilalbir. jadi orang jujur mengantarkan kepada kebaikan kebaikan mengantarkan kepada jannah lawannya kazib dusta dusta mengantarkan kepada keburukan keburukan mengantarkan kepada neraka jadi kalau kita ingin berbuat baik begini kalau kita ingin jadi ahli sorga, kita jadi ahli kebaikan, dan tidak bisa kita menjadi ahli kebaikan kecuali dengan jujur, sidik. Tidak ada cerita tentang orang sukses yang benar sukses kecuali pasti ada kejujuran di sana. Dan tidak ada cerita orang hancur kecuali pasti ada ketidakjujuran di sana. Barang siapa yang jujur akan mujur dan makmur. Barang siapa yang tidak jujur pasti babak belur lalu hancur. Jelas dulur? Hadirin, sahabat-sahabat sekalian, Ayo kita mulai mikir kejujuran kita. Kita selalu berdoa, iya karena ah, karena budu, wa iya karena stain, ihdinas siratul mustaqim. siratul ladina an'amta 'alaihim ghairil bi 'alaihim waladzali Kita minta diberi nikmat, beri petunjuk dan nikmat siapa orang-orang yang diberi nikmat surat An-Nisa ayat 69 Siapa sih yang kita minta tuh? Kita minta ingin menjadi orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapa saja mereka yang diberi nikmat oleh Allah? Ada empat. Kita simak ayatnya. Fadol Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Alhamdulillah. Yang pertama, Nabi Yin itu orang yang diberi nikmat tidak bisa kita mencapai makom ini sudah selesai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi terakhir siapa yang kedua sidikin orang-orang yang sidik yang ketiga syuhada yang keempat solihin. jadi kalau kita ingin punya kenikmatan yang sangat besar di dunia maupun di akhirat target jadi sidikin bahkan dalam salah satu hadis orang yang berniat syahid dengan sidik dengan benar dan Allah pasti tahu walaupun meninggalnya di tempat tidur Allah tetap menggolongkannya menjadi syuhada karena ada sidiknya benar dalam niatnya sekarang siapa yang mau mati syahid? Saya. Mungkin ada yang ngacung di sini, tapi hatinya belum tentu mau. Benar? Takut. Nah, hadirin sekalian. Jadi, sekarang sudah jelas ya route jadi ahli surga itu adalah ahli kebaikan dan ahli kebaikan itu kata kuncinya adalah sidik menjadi orang yang benar benar dalam niat pertama dia membenarkan ya apa yang dibawa oleh Rasulullah itu harus membenarkan dulu seorang yang sidik itu adalah yang membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah risalah Islam Al-Quran, Sunnah kita benarkan, terima penuh di sini lalu mulai hidup dengan niat yang benar, perkataan yang benar, sikap yang benar. Tidak apa-apa, Pak. Sudah perhatikan ke sini. Benar-benar sehingga orang yang sidik itu sama perkataan sikap, hati, klik. Orang yang sidik itu sama. Karena ada yang perkataannya benar, tapi belum tentu niatnya benar. Ada yang perkataannya benar, dalilnya benar, tapi kelakuannya tidak benar. Nah, orang yang sidik ini klik. Hati, kata, sikap sama. Di depan siapapun sama, sama benarnya kan ada yang mimikri ya seperti bunglon kalau kalau piuntungan penampakannya ini dirugian nih, yang datang pakai jas pakai dasi turun dari mobil bagus beda lagi sikapnya yang datang bawa map beda lagi sikapnya padahal yang bawa map itu berisi cek 2 miliar ya untuk disedekahkan Nah yang tadi itu baru ngerental ya. Kita sering terkecoh oleh topeng. Nah hadirin, sudahlah jangan ingat siapa-siapa dari dari yang kita ini lebih baik kita evaluasi diri. Ayo mulai kita sidik. Kalau kita ingin merubah negeri ini, kata kuncinya 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini. Sepakat? Yang pembohong-pembohong kemarin sudah tobat saja. Atau yang tadi sebelum kesini bohong. Atau sambil duduk ini ngobrol juga bohong itu sudah lewat ya. Kamu siapa? John. Ah, nah, Asep kemari ya. <laughs> Maaf Pak John dan Pak Asep. Tekad saja. Boleh juga kita berkata begini pada diri sendiri. Misal saya Sendirian nggak usah diomongin. Saya Abdullah bin Nastia, seorang lelaki beriman, pantang bagi saya untuk bersikap munafik. Pantang bagi saya menjadi seorang pendusta. Pantang bagi saya menjadi seorang pengingkar janji. Pantang bagi saya untuk lari mengkhianati amanah-amanah. Saya seorang beriman bukan seorang munafik. Pujamkan terus pada diri itu. Kehormatan saya adalah kalau di Darul Tauhid ada tuh tekad kehormatan. Kehormatan kami adalah apa yang pertama? Jujur, menjadi muslim, jujur dan terpercaya sampai mati gitu. Tapi sekarang dirubah sampai akhir hayat, mana tegang hadirin. Tapi itu menjadi kata-kata pertama tuh. Karena dari kejujuranlah lahir kebaikan, dari kebaikanlah yang mengantarkan kepada ahli sorga. Akhwat, akhwat, jawab. Apakah ini buat yang belum menikah, yang sudah diam? Apakah Ahwat mau punya calon suami yang rupawan? Dengar ya, yang kurang rupawan sabar ya. Apakah Ahwat mau punya calon suami yang rupawan dan sangat cerdas? Lebih keras suaranya ya kan? Rupawan, cerdas, dan rizkinya melimpah ruah? nadanya ya semakin kencang tenang hadirin tenang ya ini teman-teman putus asa nih hadirin rupawan enggak pinter enggak duit bokeh tenang tenang maukah ahwat punya calon suami yang rupawan pinter melimpah hartanya tapi penipu Gak ada apa-apanya pinter hadirin. Gak ada apa-apanya ganteng, benar? Tidak ada apa-apanya kaya kalau punya akhlak tidak jujur. Diam akhwat sekarang. Kita berpeluang ya, ya. Coba ikhwan <clears throat> jawab. Maukah punya istri rupawan? Sudah rupawan, pinter. Jawab, mau enggak? Ya, Bapak udah apa? Udah enggak sejam. Apa istirahat menjawab ini, Pak? Maukah punya istri rupawan dan pinter? Udah gitu rezekinya melimpah ruah? Tapi solehah. Oh. Ternyata suara terkeras itu pada solehahnya. Sudah Pak, tenang Pak. Sebetulnya yang penting ada satu lagi. Rupawan, pinter ayah raya, solehah. Tapi ada yang paling penting, dia mau nggak sama saudara itu yang... Nah, percuma ya kita yang mau dia mau muntah ya. Maaf, maaf hadirin. Semua mikir sekarang ya. Jelas sudah dibuat standar di hati kita, kita tuh sangat menyukai orang yang jujur. Benar? Ini khusus buat bapak-bapak. Pak, apakah bapak mau punya istri yang jujur? Jawab. Walaupun bapak Iya, sedang berusaha keras untuk jujur. Ibu, Bu, Apakah ibu mau suami yang jujur? Mau. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Kenapa ibu teh tunggu dulu ah. Jujurnya jujur apa dulu? Lah memang jujur beda-beda. Ya jujur asli. Oh, kalau itu tunggu dulu kan. Nah inilah masalah kita Pak. Si bapak ingin istri jujur padahal dia nggak jujur. Istri ingin suami jujur, giliran suami jujur ditabok kan repot hatinya. Hadirin, kita ingin punya anak yang jujur, benar? Anak ingin punya orang tua yang jujur, kita ingin belanja kepada pedagang yang jujur, kita ingin pemerintah-pemerintah yang jujur dan pemerintah pun ingin rakyat yang jujur Bahkan katanya penjahat juga cari temannya yang jujur. Lu halus jujur lo sama gue. Tapi kan kita penjahat bang. Gak apa-apa. Yang penting jujur. Gitu kan. Betul pak? Kok ngangguk sih ya? Sudah segitu saja hadirin. Demikianlah hadirin kajian jujur ini. Ini ceramah menyiksa diri saya sendiri ini. Ada hadis. Siapa? Ya? Ustaz Fuad? Eh, Fadal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Sa'id radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan berada bersama para nabi, para siddiqin, dan para syuhada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya kejujuran itu menuntun kepada kebenaran dan sesungguhnya kebenaran itu menuntun ke surga sesungguhnya seseorang benar-benar berlaku jujur sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai siddiq orang yang jujur dan sesungguhnya kebohongan itu menuntun kepada kejahatan dan sesungguhnya kejahatan itu menuntun ke neraka. Sesungguhnya seseorang terus-menerus berbuat bohong sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai kadab pembohong. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, tidak punya pilihan bagi kita kecuali jadi orang jujur. Sesudah tekad Terima kasih Ustaz. Sesudah tekad saya akan hidup jujur. Dan jujur ini harus lillahi ta'ala. Tidak boleh jujur demi pangkat, demi orang beli, demi dapat istri, dapat suami, demi dapat jabatan. Tidak boleh. Kenapa kamu jujur? Karena Allah suka kepada orang jujur misalkan seorang suami mau itikaf bu saya akan itikaf kata istrinya bapak ngerti itikaf itu apa ya saya baru tahu bu mudah-mudahan saya bisa tobat bapak jumatan aja langka tiba-tiba itikaf ibu nggak percaya pak insya Allah kali ini benar bu besoknya pulang itikaf dari mana pak Itikaf bu <laughs> nggak percaya Ada ceritanya bapak itikaf HP dimatiin WA nggak dijawab Jujur pak dari mana Saya itikaf bu Maaf pak nggak percaya Tidak percaya pak Bu Terserah ibu Mau percaya atau tidak Itu urusan ibu dengan Allah Urusan saya adalah saya mengatakan yang sebenarnya. Saya itikaf. Eh, <laughs> Gak percaya sama sekali. Itu meniru ceramah si Agim. Saya juga dengar ceramahnya Bapak. Silakan aja Bu. Tidak usah marah. Tidak usah jengkel. Mungkin Bapak tidak dipercaya karena memang selama ini pembohong ya. Tabungannya itu. Istighfar saja dihina karena jujur jauh lebih baik dibanding dipuji karena tidak jujur mau apa karena kalau kita tidak jujur Allah tidak suka kalau Allah tidak suka hidup tidak akan tenang mau apa dipuji orang tapi kita tidak tenang hidup tidak akan mulia mau apa dipuji orang tapi kita hina dalam pandangan Allah kita jujur, ah, tapi saya dipecat. Tidak apa-apa dipecat dari kantor. Tapi kita disukai oleh Allah. Mungkin Allah akan memberikan pekerjaan yang lebih berkah. Saya jujur, ah, tapi benyut nih. Ya itu rezeki ya. Karena selama ini saudara sering bohong, jadi sekalinya jujur nggak ada yang percaya. Tobat. Kita jujur bukan supaya orang suka ke kita. Apa-apa. Tidak apa-apa. Kita jujur dikeluarkan dari kantor. Gak apa-apa. Rezeki dari Allah luas. Benar? Hadirin. Makanya kalau kita jujur harus dari dalam niatnya lillahi ta'ala. Bukan ingin dagangan laku. Kalau jujur ingin dagangan laku, giliran gak laku, hilang jujurnya kita jujur demi dia tertarik padamu ternyata dia tidak tertarik hilang jujur kita jujur saja terus anteng kenapa kamu jujur karena ini kedudukan yang tinggi di sisi Allah sesudah kenabian sudah kenabian sidikin niat harus benar tidak boleh akal-akalan ya mau jual beli niat saja yang benar saya mau jujur benar laku tidak laku terserah Allah yang penting saya dagang jujur timbangan benar tidak akan bohong jual motor ditanya oleh pembelinya Pak motor ini sudah turun mesin belum sudah ini sudah pernah nabrak pernah nabrak pohon sekali benteng dua kali ini sudah pernah turun mesin, alhamdulillah sudah. Catnya orsinil enggak? Tidak. Yang orsinil tinggal bemper belakang. Selebihnya sudah dicat ulang. STNK-nya juga dua bulan lagi habis dan ban juga belum pernah digenti. Wah Pak, saya kelihatannya nggak cocok dengan kendaraannya. Gak apa-apa Saya nggak jadi beli, gak apa-apa. Rezeki nggak pernah tertukar pak. Yang suka tertukar tuh pendusta atau tidak. Saya bersyukur ada bapak sehingga saya bisa berani bicara apa adanya. Walaupun tidak dapat uangnya, mudah-mudahan dapat keriduan Allah karena saya tidak berdusta. Masya Allah dek, saya kagum lihat adek jujur begini. Saya doakan sing laku ya deh ya saya tetap aja nggak akan beli nggak apa-apa ngomong-ngomong ada yang sudah punya jodoh belum sudah punya istri belum ya? belum pak ya saya doakan <laughs> saya juga belum begitulah ada kan hadirin lempeng aja tidak usah kait-kaitkan rezeki dengan kejujuran ya kejujuran itu keriduan Allah dari perkara uang ada waktunya, pangkat ada waktunya. Tenang. Juga kalau misalkan dicurigai di rumah oleh istri atau oleh suami, empang saja jujur. Misalkan dijudesin nggak apa-apa. Nanti Allah mudah membulak balik hati. Konsisten saja. Tidak akan disia-siakan orang jujur. Karena orang jujur sangat tinggi derajatnya di sisi Allah jujur dalam niat, jujur dalam lisan. Ayo, mulai sekarang hati-hati kalau ngobrol. Tidak usah dilebih-lebihkan. Apalagi bohong diada-adakan dusta itu. Semua perkataan kita didengar dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti ada balasannya. Tidak ada yang jagoan berbohong. Walaupun orang terbohongi oleh kita. Tidak. Orang bisa kita bohongi bukan kita jagoan berbohong. Tapi karena Allah belum membuka saja. Kalau Allah mau membuka, kebuka. Stop bicara dusta. Waliyakul khairon awliyasmu. Berkata baik, benar, atau diam. Jauh lebih baik dianggap bodoh, tapi benar perkataannya dibanding dianggap pinter tapi dusta. Kenapa orang kalau ngobrol suka pakai bohong, dilebih-lebihkan, didramatisir, pasti cari kedudukan di sisi makhluk. Kalau cari kedudukan di sisi Allah, kok ngapain berbohong? Sedang Allah tahu modal kita. Sudah, Jangan bohong dalam bentuk apapun juga. Ya, tidak usah ditambah-tambah supaya kelihatan keren. Nama juga udah tidak perlu disingkat yang membuat orang punya penafsiran berbeda. H titik IR Bambang SH MA. Itu teh gelar atau apa? H teh Harry yang Ir Irawan Gak usah repot-repot ya Membangun casing Tamat SMP Tidak usah nyebut S2 SD SMP Udah SMP Tidak usah kita berupaya keras Agar kita dilihat orang lebih dari kenyataan Mau apa? Yang mengangkat menurunkan derajat tu izzu man tasya wa man tasya. Allah yang angkat, Allah yang menurunkan. Tadi ada pertanyaan, perlukah A di dalam ceramah kita dramatisir? Misalkan waktu kecil kita pedagang, tapi kita ceritakan ke orang-orang sepertinya getir sekali. Mau oh, ngapain? Kita mencari ke, ngajak orang benar dengan cara berdusta. Allah tahu. Jadi penceramah apa adanya saja. Karena yang membulak-balik hati bukan ceramah, Allah. Ini omongan ini nggak bisa masuk ke otak saudara kecuali Allah yang memasukkan. Saya tidak bisa membulak-balik hati. Bagaimana membulak-balik hati? Tahu juga tidak hatinya di mana. Ya. Bicara apa adanya. Just the way you are. Atuh hadirin sekali-kalinya bahasa Inggris teh hargai. Oh, saya kan baru dari luar negeri. Saudara lain kali kalau gitu teh tenang gitu. Oh, ya kan saya jadi nggak enak. Saya jadi nggak mau ngomong lagi nih. Astagfirullahaladzim. Mungkin salah niat barusan, ya. Sehingga efeknya jelek begini hadirin. Emang saudara tahu artinya just the way doa? apa dilarang merokok itu tahun lalu pak sekarang ganti lagi ya dilarang parkir tak boleh bohong siapa yang ingin bohong just the way you are ya. nah hadirin lanjut hati-hati kalau ngobrol ya jangan sok tahu jangan sok pintar jangan sok keren sok berjasa Biasanya dalam ngobrol kita akan mendramatisir seakan-akan hebat, seakan-akan terlatih, seakan-akan luar biasa. Termasuk potret-potret itu termasuk suka bohong tuh. Ya, ada mobil bagus nyender, selfie. Padahal yang punyanya di dalam kan memalukan sekali. Oh serius nih hadirin, saya agak curiga dengan selfie-selfie itu ya. Hati-hati, niatnya apa? Termasuk bohong di dalam pik. Pik itu apa yang status itu suka ada wajah kita ya. Itu potret yang kapan? Hmm? Diarsir enggak? Diperhalus enggak? Kenapa jadi mulus begitu? Eh jerawat kemana kan? pasang potret yang masih muda harus ditulis di bawahnya 20 tahun yang lalu eh, ini serius kenapa kita cari posisi yang paling manis eh? bisa jadi potret-potret kita juga mengandung kebohongan betul? saya harus periksa nanti Facebook saya ini yang statusnya wajah siapa itu Jangan-jangan wajah saya 20 tahun yang lalu Harus berani kita tampil apa adanya Bicara harus pasti benar Ya Ada lagi kebenaran, kejujuran apa Ini lebih penting lagi Selain jujur niat Jujur dalam bicara Ada lagi yaitu jujur terhadap diri sendiri kita harus berani nih, jangan sibuk sembunyi di balik topeng. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas itu casing, topeng, bungkus, aksesoris, bukan diri kita. Benar? Agim yang asli kan bukan sorban ini. Beranikah kita melihat diri kita sejujurnya misal begini saudara boleh lihat potret sendiri nanti ya lihat potret sendiri jangan ada siapa-siapa tanya eh pelan-pelan nanti disangka orang error lagi ya kalau saya misalnya eh Kim, kamu teh lelaki benar atau enggak orang nganggap kamu kiai kamu teh kiai beneran kiai palsu itu mata lebih banyak baca Quran atau baca WA atau jelalatan kamu ngomong nyuruh orang baik kamu baik enggak apa yang kamu suruh ke orang lain kamu lakukan tidak kamu ngelarang orang kamu berbuat tidak bisa hancur hati kita hadirin ini mata kamu tuh mata jinah atau tidak ini pikirannya Pikiran apa yang ada dalam pikiranmu? Kamu jadi suami, suami benar atau tidak? Kamu jadi ayah, tanggung jawab atau tidak? Kamu mimpin pesantren, tanggung jawab atau tidak? Bisa hancur hati kita hadirin. Coba nanti habis tahajud. Kamu munafik tidak? Berapa banyak kebohongan kamu? Berapa banyak janji yang tidak engkau patuhi? Berapa banyak amanah yang kau kianati? Kalau kita berani saja jujur, ya, lepas tuh topeng. Kita akan tahu betapa pujian orang tidak ada yang cocok dengan kita. Tak. Susah cari pujian yang cocok. Dan kita pun akan tahu betapa penghinaan orang kepada kita lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Betapa selama ini hanya topeng tempat kita bersembunyi yang kita besar-besarkan. Sulit kita tobat kalau tidak berani jujur melihat diri sendiri. Sulit kita akan memperbaiki diri kalau kita tidak pernah berani jujur melihat kekurangan. Tanya saja, kamu musrik tidak? Siapa Tuhan kamu yang sebenarnya? Kamu munafik tidak? Kamu pezinah bukan? Pikiranmu, omonganmu, kelakuanmu. Kalau kita sudah semakin jujur melihat diri sendiri, ah, itulah peluang besar kita jadi orang yang ahli tobat. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri tidak ada tobat bagi orang yang tidak pernah jujur kepada dirinya sendiri tidak ada orang yang bisa mensucikan diri bagi orang yang tidak pernah jujur melihat kekotoran dirinya sendiri saya kira itu jujur terpenting jujur terhadap diri kita sendiri Allah tahu tentang kita Orang tidak ada yang tahu Kita bisa bersembunyi dari manusia Tidak akan pernah bisa tersembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala Pastikan hadirin Adakan waktu untuk jujur Potret bisa tuh Membantu kita untuk mengevaluasi diri Harus jelas kita belum tentu panjang umur, benar? Saya 56 tahun lebih. Kalau ajal saya 63, berarti tinggal 7 tahun lagi. Ya kalau 63. Gimana kalau 60? Tinggal 4 tahun lagi hidup saya, ya Mau kemana? Mau hidup jadi pembohong seumur hidup? Mau menipu diri? menipu orang lain mau apa Hah? tidak ada kebahagiaan dengan menjadi pendusta munafikin nauzubillah harus jelas mau kemana hidup ini iya kalau 60 kalau 58 dua tahun lagi hidup saya berakhir dua tahun lagi saya tidak ada di meja ini mau bawa apa? bawa topeng? hmm dunia berikut cuma topeng kalau kita tidak bisa mewariskan harta kepada anak-anak wariskanlah kehormatan jadi orang tua yang jujur terpercaya harus berani bicara ke anak-anak nah bapak tidak punya harta lebih untuk diwariskan juga tidak punya ilmu yang luas untuk diwariskan. Tapi semoga engkau tidak kecewa memiliki seorang bapak yang sekuat tenaga berusaha menjadi orang yang jujur yang mati tanpa mengingkari janji tanpa berkhianat mudah-mudahan yang jadi warisan Mungkin itu warisan yang terbesar yang membuat anak-anak jadi ahli sidikin juga. Benar? Bagaimana? Seorang koruptor mewariskan ke anaknya rumah, tanah. Tapi anaknya tahu bapak saya pencuri. Bapak saya maling. Bapak saya penipu. Bapak saya seorang munafik. Terus apa artinya tanah itu? Semuanya berharga. Yang tidak berharga adalah papanya sendiri. Nauzubillahimindzalik. Hah? Tidak semua diantara kita dititipi harta untuk diwariskan. Tapi kita bisa mewariskan kehormatan jadi orang tua yang syirik. Terus bayangkan ini hadirin sekalian. terakhir kita harus jujur di dalam segenap perilaku kita kalau kita salah aku jangan takut kalau kita harus dapat sanksi pikul ya hukum di dunia tidak seberapa dibanding dicatatkan munafikin oleh Allah subhanahu wa ta'ala nauzubillah apa resiko terbesar dalam hidup ini? Tidak ada. Resiko terbesar adalah kita dilaknat oleh Allah. Nah, mati semua pasti mati dan tidak akan mati kecuali pada waktunya. Rezeki Allah yang menjamin. Ayo. Kalau salah aku, Pikul tanggung jawab. Termasuk ke anak kalau salah ngaku, minta maaf. Jangan berat untuk minta maaf. Walaupun harus memikul sanksinya, pikul. Itu kehormatan bagi kita. Tebus saja di dunia ini daripada ditebus di akhirat. Benar? Allah Maha melihat. Saudara tahu bahwa setiap orang yang bikin salah, katakan ada pencuri. Lalu suatu saat dia datang ke rumah, mengembalikan dompet dan dia minta maaf uangnya 10 ribu sudah saya pakai saya tidak tenang dengan mencuri saya kembalikan saya akan balas saya akan kembalikan pak kalau saya punya uang rasakan perasaan saudara jadi benci atau jadi respect kita jadi menghargai begitulah Allah menakdirkan setiap orang yang jujur mengakui kesalahan berani memikul konsekuensinya ia akan jadi terhormat Ayo. Tak ada sekarang bagi kita licik-licikan. Siap semuanya? Jangan bawa harta ke rumah. Harta haram. Hmm. Eh, para istri, katakan, wahai suamiku, hati-hati membawa harta ke rumah. Kami lebih tahan lapar, menanggung lapar daripada harus menanggung api jahanam di akhirat nanti. Tolong bawa harta yang halal. Allah Maha tahu. Tidak akan disia-siakan. Ada rezekinya nanti, ya. Tidak ada kita pakai barang orang lain. Gosok tidak ada. Psst. Tidak boleh. Di kantor walaupun kecil jepitan buku gak boleh bawa pulang, bukan milik kita itu. Kecuali kalau minta dan diberikan baru Jangan bawa apapun barang-barang kantor ke rumah tanpa izin, tanpa kehalalan. Bisa jadi petaka. Itu bawa jarum pentul ke rumah. Ketelan oleh anak. Silahkan. Nah, jangan pakai waktu kantor untuk urusan pribadi. Kecuali bayar dengan waktu yang lain. Jangan pakai peralatan kantor, komputer kantor untuk bisnis pribadi. Gak barokah Waro, hati-hati. Kalau ingin disukai Allah. Allah melihat kewaruan kita. nanti rezeki ada. ya? eh, periksa namanya siapa? Cek. Asep, ada namanya Teddy. Jauh, berarti kopi orang lain. Ulangin. Jangan-jangan kopi santri nih hadirin. Hati-hati Jangan gosok. Kontrakan sama-sama, tiba-tiba hujan, seneng, celana jadi bagus, celana orang. Aneh. Ini hujan tuh membuat putih. Bukan, itu punya teman ya. Pulang dari masjid, senal nggak ada. Ambil yang baik-baik. Milih yang bagus lagi. gosok hadirin, tidak boleh. Mendingan nyeker aja daripada tersentuh. Dikontrakan, pas mandi ada sampo punya teman. Oh, pakai. Tiap helai haram tuh di rambutnya. Jangan, jangan kecuali teriak. Sampo siapa? Jangan pinjam. Kalau pinjam nggak dipakai ya nggak harus minta. Termasuk pinjem pulpen. Nah, minta mangsi ya. Minta tinta kecuali cuma dipegang aja pulpennya hadirin ayo sing waro sepakat karena waro itulah yang bikin tentram tidak boleh pakai sembarangan yang pinjam-pinjam buku perpustakaan ulangin ah dibaca enggak dipulangin enggak ngaku <laughs> jadi ingat sendiri apalagi mau kena masjid asal selosin tinggal tiga kemana itu dia kan? dibawa ke rumah dipakai sholat gosok nggak diterima tuh sholatnya ya Allah ampuni mau kena saha ya Pulangin, cuci dulu ya minta maaf sama DKM ini serius hadirin apalagi bawa sajadah masjid Allah ah gosob maling tidak boleh itu tidak boleh jangan hadirin jangan Allah akan mencukupi kita kok Allah tahu keperluan kita itu nafsu saja gitu-gituan jangan jangan ya termasuk beli-beli berani ada yang eh belum diizinkan udah dikunyah milih silakan duku cari yang gede-gede habis enam beli seos ah zolim gak barokah mencret hadirin tidak boleh itu begitu oh serius kalau mau nyoba izin dulu halal halal cari yang kecil dan jangan lukai hati pedagang ni asem kia habis selesai sekilo baru mah mulai manisnya sekarang tidak boleh hadirin tidak boleh ya tidak ada darmaji dahar lima di aku hiji tidak boleh haram haram haram uh kalau ingin ingin jadi orang baik memang ini sumbernya kalau sudah suka pakai barang orang waktu orang eh, di kantor juga sudah tidak jujur nggak ada kebaikan lagi yang ada adalah kebohongan hadirin asal tahu saja ya bahwa pemilik ketenangan itu adalah Allah. Walladhi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Surat Al-Fat ayat 4 ya. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Tambah-tambah imannya itu. Nah, tidak akan bisa hati kita jadi tenang kecuali dengan sesuatu yang Allah sukai kalau kita berbohong berbohong itu seperti tawaf melawan arus capek berat dan bohong itu tidak bisa dilindungi oleh kebenaran kalau sudah sekali ngebohong pasti ngebohong lagi karena menutupi kebohongan itu hanya bisa dengan bohong nah itu yang bohong barusan itu harus dilindungi lagi dengan bohong capek hadirin ngarang terus tuh kenalan dengan sini siapa namanya Ted kenalan dengan awal itu John dengan yang Fred lupa nanti aduh kemarin ketemu lagi nih kemarin saya ngakunya apa tidak perlu ingin kelihatan keren tidak perlu ingin kelihatan hebat sehingga kita berbohong ya kalau saudara nyicil motor ditanya ini motor nyicil ya gitu aja tong pipi luan nggak usah gitu iya saya tetap dengar cerita dari seorang ibu-ibu yang menceritakan temannya lebaran sungkem ke orang tua karena selama ini di antara adik kakak dia yang paling sederhana ingin kelihatan bagus pinjam gelang ke tetangga supaya kelihatan ada lah gitu ya supaya kelihatan lebih kaya padahal punya tetangga itu kan nyiksa pak sepanjang jalan juga ingin kelihatan ketika mau salaman sama ibu juga ibu lihat wih si neng pakai gelang Neng, ini gelang bagus sekali. Alhamdulillah. Kamu teh selama jadi anak ma belum pernah ngasih hadiah apa-apa. Eh, kalau gelang buat ma kebobot. Langsung nyungsep itu. <laughs> Anak gelang tetangga. Nyiksa diri hadirin. Ya. Mending pakai karet gelang aja. Teman-teman sekalian, jangan nipu ya. Jangan takut kelihatan tua. Just the way you are. Jangan takut jadi tua. Gak mungkin kita muda terus, ya. Keluar uban, terima. Nah itu sudah bagian rezeki kita. Kalau punya ada di sini bekas misalkan dulu ada apa bekas kebakar atau apa, tidak harus selalu ditutupi sehingga kita lebih sibuk menutupi ini. Terima. Wah, kamu tangannya ada bekas ya. Ini dulu sempat terbakar. Doakan. Mudah-mudahan jadi penggugur dosa. Berani terima apa adanya. Uh. Merdeka hati ini hadir Jangan pakai bohong. Akhwat. akhwat. Ya. Itu aja. Saya tidak mau ikut campur dunia wanita ya. Tapi saya tidak mau pakai bulu mata palsu. Dialah butuh mata yang ada. Saya bisa membayangkan mata saya akan berotot. Karena seperti bawa barbel ngintip ke Cerendol itu deh. Jangan kelamaan. Lebih baik bulu ketiak palsu saja. istighfar, istighfar. Jadi karena retek begini. Udah begitu saja. Jangan gosok ya. Tidak ada. Tubuh ini harus bersih. Saat mati tidak ada daging haram, tidak ada pakaian haram, tidak ada makanan haram yang masuk ke tubuh ini. Mati harus bersih tubuh ini enak, mati bersih. Dan cita-citakan terus itu. Hadirin, bagi yang sudah sempat bergelimang dunia kebohongan, nah, inilah saatnya kita tobat dan buka lembaran baru. Ya, apakah kita perlu terus terang? Jangan. Apa yang ditutupi oleh Allah jangan dibuka oleh kita. Kecuali yang memang dituntut untuk terbuka kita bergelimang dosa dan ditutupi oleh Allah tobat saja tapi kalau suatu saat dituntut harus mengakui berkata apa adanya ngomong apa adanya ada resikonya itu sebagai penggugur dosa Hei para suami jangan banyak tanya sama calon istrinya ya apalagi dia juga ngaco ya. Dah yang lalu kubur saja jangan nanya kamu dulu punya pacar enggak siapa aja tahu-tahu teman dia diapain aja ya standar akibatnya jadi menderita dah jangan serba ingin tahu wala tajas sasu jangan ngorek-ngorek doakan saja doakan saja supaya diampuni sebagaimana kita pun banyak aib dan dosa ingin diampuni Benar? Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan manfaat. Ada lagi yang mau ditambahkan Ustaz? Ada satu ayat di surat Al-Maidah ayat 119. Al-Maidah 119. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم Allah berfirman Inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Masya Allah inilah hadiah bagi sidikin istiqomahlah pasti akan banyak godaannya banyak tantangannya banyak hambatannya tapi kita sudah harus punya keyakinan kita menjadi seorang mukmin sudah diberi kehormatan jangan jatuhkan kehormatan kita dengan berlaku tidak jujur milikilah kehormatan saya pantang berdusta pantang mengingkari janji, pantang berkhianat terhadap amanah. Milikilah rasa rasa kehormatan, izah, kemuliaan. Masya Allah. Allah Maha Tahu isi hati kita. Kalau kita lakukan ini dengan mengharapkan keriduan Allah, insya Allah kita akan dimudahkan untuk menjadi seorang yang sidikin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat. Terima kasih Majelis Talim Arafah. Mana? Arafah? Lantai tiga? Terima kasih Bu. Berapa jam dari Tangerang ke sini? Kan? Tujuh jam. Ibu jangan mengeluh ya Alhamdulillah tujuh jam Bisa hilang pahalanya Ah sih makin nanya Ya nggak jadi ya Untuk pesantren Nadatul Ulum Sulawesi sekarang Eh Sulawesi <laughs> Astagfirullahaladzim Sulawesi Selatan Mana? Nadatul Ulum Ada? Ada di satu tempat Majelis Talim Nurul Ikhlas Depok ada mak Alhamdulillah Ibu jangan telat ngacungnya ya Alhamdulillah Sudah Bu Terima kasih Ibu ini jujur pisan Capek ah Ibu teh jujur Capek mah capek weh ya Bu, tapi tidak harus selalu diceritakan ya. Um, terakhir pengumuman bagi saudara-saudara yang memang akan hadir hari Ahad besok setiap Ahad pertama itu pengajian di Eko Pesantren biasanya jam 9 sampai duhur tapi untuk tanggal 1 besok Ustadz uh, eh, Jendul Mazdi, Tuan Guru ba Bajang, TGB, ya, Gubernur Nusa Tenggara Barat yang pernah juga kemarin di sini akan menemani juga bersama Ustadz Abdul Somad yang mau silaturahim. Jadi silakan kalau mau hadir diawali dengan rencananya sih hanya silaturahim saja, berkuda dan sebagainya, tetapi dilanjutkan jam setengah sembilannya Eh, tausiah di Masjid Eko, Darut Tohir Eko Pesantren. Silakan datang dengan tertib, jangan mensusuli tetangga ya. Kalau bisa kendaraan jangan seorang satu dipenuhi saja supaya meminimalkan parkir. Terima kasih sahabat-sahabat, kita akan segera tutup. Tidak ada lagi yang lain? Ustaz, cukup? Makasih ya. Oh iya, terima kasih atas doanya. Cucu sudah bertambah jadi delapan sekarang. Lahir di Yaman karena Ustaz Yusuf dan istrinya Ica Yusuf tuh menantu dan Gaisa Zahira Sofa yang sedang belajar di Yaman eh, punya anak kedua di sana.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 Allah Wahai yang menjanjikan ampunan Bagi hamba-hamba yang memohon ampunan Jadikanlah pertemuan ini pertemuan kau ampuni seluruh dosa kami ya Allah ampuni kami ya Rabb ampuni sehina apapun hidup yang kami jalani sebusuk apapun hidup yang kami lalui Ampuni sekelam apapun masa lalu. Sehitam apapun ya Allah kehidupan yang pernah kami jalani. Ya Allah, ampuni semua kemusrikan kami yang sengaja, yang tidak sengaja. Ampuni semua kemunafikan kami Semua kebohongan Semua kepalsuan Semua kedustaan Ampuni ya Allah Janji-janji yang tidak kami tepati Sumpah-sumpah yang kami abaikan Ampuni ya Allah amanah-amanah yang kami hianati Ya Allah Ampuni dosa yang tidak sengaja Ampuni maksiat yang sengaja ya Ampuni dosa yang berulang-ulang Allahumma lah lana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا Ampuni ya Allah semua perbuatan buruk kami kepada orang tua. Ampuni semua sikap kami yang melukai hati ibu bapak. Ya Allah ampuni dan sayangi orang tua kami Berkahi sisa usianya Istiqomahkan ya Allah Keruniakan husnul khotimah Lapangkan kubur Jadikan ahli sorga ya Allah Ya Allah golongkan kami jadi anak yang tahu balas budi Ya Allah ampuni guru-guru kami Para ulama Yang menjadi jalan kami dapat mengenalmu Yang menjadi jalan kami dapat menapaki jalanmu Berkahi ilmunya Berkahi keluarganya ya Allah Keturunannya Ya Allah ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami Yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi Yang baru, yang lampau Sempurnakan ganjarannya ya Allah Kolongkan kami menjadi hambamu yang tahu balas budi Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami zolimi ya Allah Lapangkan hatinya untuk memaafkan kami juga ampuni hamba-hambamu yang menyakiti kami Jangan biarkan kami jadi pendendam ya Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat Wal muslimin wal muslimat Al ahya'i minhum wal amwat Ampuni sanak saudara kami ya Allah Tetangga-tetangga kami Beri hidayah bagi yang belum mengenal jalanmu Berikan ketaatan bagi yang masih mengabaikanmu ya Allah Allahumma ya Karim Jadikan saat ini saat mustajab doa Engkau maha mendengar Engkau maha mengumpulkan kami Takubal mina ya Karim innaka antas samiul alim wa tub innaka antat tawwabur rahim amin silakan doalah hadirin bagi yang masih ingin meminta amin Doalah oh, tidak ada yang tidak didengar oleh Allah yang maha baik. Kapan Allah mengecewakan kita? Kapan Allah berbuat buruk kepada kita? Walaupun kita mengkhianati dengan majelis ini sembuhkan jamaah yang sedang sakit lahir sakit batin Ya Allah berikan kelapangan yang dihimpit kepahitan, kesulitan Karuniakan jalan keluar ya Fatah Cukupi dengan rezeki yang halal barokah Lepaskan dari lilitan hutang Ya Allah berikan pendamping terbaik bagi yang menantikannya Pernikahan yang berkah Rumah tangga sakinah ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لل اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر mujahidin في كل makan fi kulli zaman ya Allah lindungi saudara kami dimanapun yang teraniaya berikan kekuatan bagi yang dihimpit musibah masalah ya Allah ya Allah berkahi bangsa kami ini Karuniakan kepada kami para pemimpin yang engkau cintai ya Yang mencintaimu Yang mencintai umatmu Jangan biarkan umat sebanyak ini tergadai Kepada orang yang tidak engkau ridhoi ya Allah Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tunzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin terima kasih hadirin doa akhir majlis subhanakallahumma bihamdik syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh